Bahkan dari penghulu para ulama kita yaitu Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya sambutan kepada bulan suci Ramadan adalah menunjukkan keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam menyambut bulan yang Allah berikan kepadanya satu bulan berbagai macam obral pahala, maghfirah, ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya bulan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya qad ja'akum syahrul ramadan syahr mubarak qad iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa taghliqu fihi abwabul jahim bulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang akan kita dapati bulan di mana penuh keberkahan yang Allah telah memfardukan atau telah mewajibkan bagi kita semua hamba-hamba Allah untuk berpuasa di dalamnya di mana dibuka lebar-lebar pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu api jahanam. Taghullu fihi murtad syaitin wa fihi lailatul qadr khair min alfi syahr dan bulan di mana syaitan dibelenggu untuk tidak menggoda umat Nabi Muhammad SAW dan bulan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih mulia daripada seribu bulan yaitu Lailatul Qadar. Bagaimana kita menyikapi persiapan di bulan ini, bulan yang penuh barakah, dikatakan bahwasanya untuk kita bisa menikmati hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, hidangan makanan ruhani yang akan kita terima tentunya kita persiapkan diri kita sebagai tempat untuk menerima hidangan tersebut. Kalau kita akan mengkonsumsi atau akan makan dan minum sesuatu yang akan disajikan kepada kita tentulah tentulah tempat yang akan kita gunakan haruslah tempat yang bersih. Tentulah tempat yang akan kita gunakan tempat yang tidak najis piring dan gelasnya bersih sehingga hidangan tersebut bisa kita konsumsi untuk suatu hal yang uh, kita nikmati piringnya gelasnya sendoknya garpunya tentulah harus yang bersih untuk merasakan hidangan tersebut tetapi kalau piringnya, gelasnya, sendoknya, garpunya, barang yang kotor, tentunya makanan yang akan kita makan akan menjadi penyakit. Begitu juga dengan jiwa kita. Salafun salihun para ulama kita dahulu dari mulai bulan Rajab. Mereka di bulan Rajab, dua bulan sebelum bulan suci Ramadan, mereka sudah mulai mempersiapkan bulan suci Ramadan. Mereka membersihkan ruhani mereka dengan memperbanyak istighfar. Banyak di antara mereka yang mengucapkan istighfar meminta ampun kepada Allah di bulan Rajab. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku kata Rasul, sedangkan Ramadan adalah bulannya umatku. Di mana di bulan Rajab yang bulan bulan yang lalu kita banyak membaca istighfar meminta ampun atas kesalahan kita, termasuk satu proses membersihkan tempat yang ada di jiwa kita untuk menerima hidangan dari Allah yaitu proses bersih-bersih dari dosa. Kemudian di bulan Syaban kita diminta memperbanyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bulannya Nabi Muhammad bulan yang menurut sebagian riwayat para mufassirin diturunkannya ayat Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima bulan di mana diperintahkan bagi orang yang orang yang beriman untuk bersolawat atas uh, perintah dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak bersolawat kepada Nabi adalah termasuk mempersiapkan diri kita untuk masuk di bulan yang penuh dengan keberkahan. Intinya adalah takhalli wa tahalli, yaitu tempat itu kita bersihkan, kita kosongkan, kita sucikan, kemudian kita masuki tempat-tempat untuk menerima hidangan dari Allah itu dengan uh, keadaan yang bersih dan suci. Tempat yang akan kita siapkan untuk menerima hidangan puasa, hidangan uh, tilawatul Quran, hidangan tahajud, hidangan solat tarawih, hidangan silaturahim, itu tempat tersebut sudah kita bersihkan dua bulan sebelum masuknya di bulan Ramadan. Maka dari itu bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang beriman seyogianya dia mempersiapkan keadaan di bulan suci ini dengan sebaik-baiknya. Salaf-salaf kita dahulu, para ulama kita dahulu, mereka enam bulan bahkan sebelum bulan suci Ramadan mereka sudah siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kemudian setelah bulan suci Ramadan mereka ditinggal bulan suci Ramadan mereka bersedih selama enam bulan. Artinya mereka berharap selama satu tahun itu adalah nuansa Ramadan tetap meliputi mereka. Para ulama kita dahulu juga mereka ketika bulan suci Ramadan mereka persiapkan diri mereka dan keluarga mereka. Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir yang mana seorang ulama besar dari eh, Hadramaut mereka mengumpulkan beliau mengumpulkan anak istrinya untuk mempertanyakan apakah mereka sudah menyusun jadwal untuk kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Mereka mempersiapkan bagaimana apa yang akan mereka lakukan di bulan suci Ramadan selama 24 jam. Begitu juga dengan kita. Kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Bagi orang yang siap dengan limpahan anugerah Allah di bulan suci Ramadan, itulah orang yang paling beruntung. Orang yang membawa eh, wadah-wadah yang besar-besar, dia pasti mendapatkan keuntungan yang banyak. Tapi orang yang tidak mempersiapkan bahkan tidak bawa wadah, tidak bawa tempat untuk menerima anugerah limpahan dari Allah, ya dia keluar dari bulan suci Ramadan tidak dapat apa-apa. Maka persiapkanlah wadah-wadah tersebut dengan e, sebaik-baiknya, susunlah jadwal untuk di bulan suci Ramadan. Panitia masjid, panitia-panitia yang ada di musola, mereka pun sudah mempersiapkan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk di bulan suci Ramadan. Persiapkan untuk kegiatan ibadah, kegiatan sodako, kegiatan buka puasa, kegiatan ta'lim, kegiatan-kegiatan sholat tarawih dan sholat-sholat sunnah lain, kegiatan tilawatul Quran, kegiatan untuk menghindari selama 30 hari bulan Ramadan dengan kegiatan yang tidak ada sama sekali berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa bulan ini, bulan Ramadan itu bulan dilipat gandakan yang wajib jadi 70 kali yang sunnah dihitung sebagai pahala wajib maka jangan sia-siakan sudah cukup 11 bulan kita bergelimang dengan dosa Satu bulan kita cuci habis bersih tubuh jiwa kita Dengan kegiatan mendekatkan diri pada Allah di bulan Ramadan Jangan campuri kegiatan kita dengan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan keberkahan kepada kita Dan membantu kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan hmm.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 Syarat pendaftaran, usia 5 sampai dengan 13 tahun atau usia sekolah SD sampai dengan SMP dari seluruh peserta akan diambil juara 1, 2, dan 3 yang akan mendapatkan piala dan bingkisan dari Radio Al-Hidayah dan akan diumumkan pada acara Buka Bersama Al-Hidayah. Untuk informasi, hubungi 085 867 778 866. Audisi Mubalek Cilik Al-Hidayah. Mengaji, berbagi, dan saatnya beraksi. Dan, dan saatnya, saatnya beraksi. beraksi. Lupakan kesedihan karena kami ada buat sahabat. 87,6 Al Hidayah FM Media dakwah menjalin ukhuwah. Kembali lagi di 87.6 Al-Hidayah FM Media Dakwah Menjalin Ukhuwah Masih di kajian on air dialog pagi bersama guru kita Al-Habib Abu Bakar Fahmi Asegaf Bagi sahabat-sahabat yang mau bertanya Dipersilahkan di line telepon di 0271623151 juga di SMS online-nya di 085642142111 juga di www.facebook.com slash FM radio Baik Bib, sambil menunggu yang ada di line telepon Satu pertanyaan dari via SMS hmm. Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam warahmatullahi Saya sakit sudah menahun Hanya di tempat tidur solat saya tayamum Sah enggak Habib Terus juga amalan apa yang afdol dan mohon doanya hamba Allah dari Wonogiri. Ya. <clears throat> Terima kasih. Jadi syarat eh, sahnya seorang sholat pakai tayamum itu adalah yang pertama fakdul ma hisian wa ma'nawiyan. Yang maksudnya yaitu secara ringkasnya tidak ada air secara zahir maupun secara makna. Artinya betul tidak ada air. Nah, tidak ada air, dia diperbolehkan sholat bertayamum. Yang kedua atau ada air tetapi dia tidak bisa menggunakan dikarenakan sakit atau terhalang. Terhalang oleh apapun, misalnya terhalang oleh e, jurang yang dalam, terhalang oleh hewan buas, terhalang oleh apapun atau terhalang karena sakit. Nah, kasus yang terjadi pada saudara kita tadi itu terhalang karena sakit. Sakit apa yang diperbolehkan oleh syariat untuk bertayamum itu ada tiga kategorinya. Kalau sakitnya itu jika dia menggunakan air, ya, jika dia menggunakan air tambah parah. Pertama menyebabkan kematian atau tambah parah penyakitnya atau e, penyakitnya jadi lama sembuhnya. Tiga hal Jika dia menggunakan air menyebabkan membahayakan jiwanya Atau jika dia menggunakan air sakitnya tambah parah Atau dia jika menggunakan air sakitnya tam, apa sembuhnya tambah lama Dibandingkan jika dia tidak menggunakan air kalau dia memenuhi salah satu dari kriteria ini, maka diperbolehkan dia bertayamum. Tapi kalau dia tidak memenuhi kriteria ini, wajib bagi dia untuk berwudhu ketika Solat. Eh, sholat. Adapun cara sholatnya disesuaikan dengan keadaan, tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk dalam keadaan tidur. Untuk masalah wuduknya sesuai dengan pertanyaan itu harus mengikuti kaidah tiga ini. Kalau dia seumpama e, sakitnya memungkinkan dia menggunakan air dan di rumahnya ada air wajib bagi bapak tadi untuk uh, <coughs> saudara kita tadi untuk menggunakan air ketika berwudu walaupun dengan bantuan dibantu oleh saudaranya, oleh anaknya atau oleh siapapun. Jadi selama ada air wajib. Nah, siapa yang bisa menentukan uh, bahwa itu sakit apakah sakit itu kalau menggunakan air adalah eh, menjadi berbahaya atau menjadi lebih parah atau bertambah lama? Ada dua pendapat, ada yang mengatakan pendapat pertama pendapat daripada uh, Imam Romli yaitu bahwasanya adalah seorang tabib, seorang dokter. Ada yang mengatakan pendapat Ibnu Hajar bahwa itu berdasarkan uh, pendapat yang menurut roi atau pendapatnya yang sudah berpengalaman bahwa ini kalau kena air bakal lebih lama sakitnya atau berbahaya. Misalnya seseorang yang mengalami luka di bagian anggota wudhunya, di wajah atau di tangan atau di kakinya tempat anggota wudhu. Di mana luka itu kalau terkena air, maka luka itu akan menyebabkan dia tambah lama sakitnya atau tambah parah sakitnya. Maka dia diperbolehkan bertayamum untuk mengganti tempat luka yang tidak terkena air tersebut. Sedangkan bagian yang sahih, bagian yang tidak luka wajib diwudui. Jadi begitu konsepnya. Intinya harus kita lihat bagaimana kondisi bapak itu. Misalnya kalau kondisinya demam dingin, kalau dia kena air tidak kuat, tambah sakit, tambah lama sakitnya ya diperbolehkan untuk bertayamum. Wallahu alam. Baik, terima kasih Habib atas penjelasan pertanyaan tadi dari saudara kita yang ada di Wonogiri. Terus untuk pertanyaan berikutnya ini Habib dari saudara kita sahabat Budi. Mau tanya persiapan apa sajakah yang harus kita siapkan khususnya dalam diri ini dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan serta minta doanya semoga saya jadi anak yang soleh dan kuat dalam menjalankan ibadah puasa yang sebentar lagi akan datang. Syukron Nabi atas jawabannya. Ya, insya Allah. Tadi seperti yang kita sampaikan di pembukaan tadi, mukadimah dari pertemuan kita di pagi menjelang siang hari ini bahwa uh, kita persiapkan seluruh tubuh kita, jiwa kita dengan uh, persiapan yang sebaik-baiknya, yaitu kita niatkan kita masuk di bulan Ramadan dengan gembira karena ini merupakan barometer. Barometer keimanan kita. Siapa manusia yang menyambut bulan Ramadan dengan kegembiraan, maka dia termasuk orang-orang yang dekat atau yang bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Allah. Barang siapa yang dia merasa sedih dengan masuknya bulan Ramadan karena segala macam keadaan mempersempit keadaan dia atau segala macam, maka itu merupakan tanda-tanda dari kemunafikan seseorang. Jadi itu yang bisa tahu diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, Ustaz, ini di dalam tubuh saya ada perasaan seperti itu. Bagaimana? Ya digigis pelan-pelan. Digigis pelan-pelan, bayangkan fadilah yang kita dapat anda bayangkan Anda besok mendapatkan hadiah mobil Itu kan gembiranya luar biasa Malam pun tidak bisa tidur Yang biasa tidur jam 9, jam 10 Begitu ditelepon dapat hadiah mobil Malam tidak bisa tidur Apalagi mobilnya mobil bagus kan gitu Nah, dapat hadiah mobil yang untuk urusan dunia yang nilainya cuma 100, 200 atau 300 juta, tidak bisa tidur. Sedangkan ini jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia sama isinya tidak ada artinya dibandingkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya jauh tidak bisa tidur lebih berpikir ini kenikmatan yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang merasa gembira kepada datangnya bulan suci Ramadan. Lihatlah di bulan suci Ramadan bahwasanya hati-hati manusia menjadi lebih tentram. Kemakmuran Allah turunkan. Ekonomi Allah cukupkan Rizki Allah, rizki Allah bagi dengan begitu derasnya ketika bulan suci Ramadan. Anda bisa bayangkan orang-orang yang berdagang, orang-orang yang berjualan barang di bulan Ramadan itu barang-barang yang nggak laku setahun bisa laku semua. Subhanallah. Keberkahan bulan suci Ramadan. Penyakit-penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dokter-dokter nganggur di bulan Ramadan karena tidak ada yang sakit karena di bulan Ramadan. Masya Allah Itulah keberkahan yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Ini yang akan kita dapati bagi orang-orang yang senang jika dia masuk di bulan Ramadan. Persiapkan kita mendapatkan bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketentraman, belum lagi doa yang diijabah, belum lagi uh, lafal tilawatul Quran yang dilipat gandakan setiap kali huruf kita baca, belum lagi rasa tenang ketika kita berkumpul dengan kawan-kawan di masjid. Itu itu yang mungkin jarang kita dapat di sebelas bulan di luar bulan di luar bulan suci Ramadan di mana tetangga saling menyapa yang biasanya sibuk dengan keadaan masing-masing individualisme egoisme segala macam di bulan Ramadan tiba-tiba timbullah rasa uh, mahabbah rasa kesetia kawanan rasa uh, merasakan penderitaan orang yang tidak mampu rasa kasih sayang semua ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan maka dari itu bergembiralah saudaraku ketika masuk di bulan Ramadan adalah bulan ditenangkannya jiwa kita dari segala macam kebingungan kehidupan dunia. Insya Allah saudara kita Akhina Budi, insya Allah Allah berikan ketentraman, Allah berikan nafahat, kita semua berikan rizki, rizki maknawi, rizki hisiah, rizki yang zahir maupun rizki yang tidak terlihat, rizki yang memberikan ketakwaan kita, ketentraman kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita masuk di bulan Ramadan dengan kegembiraan amin Allahumma amin. Baik, terima kasih Bib atas penjelasan pertanyaan tadi. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi kita semua, khususnya buat sahabat Budi yang bertanya via SMS tadi. Bagi sahabat sahabatnya semuanya masih ditunggu gabungnya di line telepon tapi sambil menunggu kita lanjutkan kembali pertanyaan berikutnya. Ini dari Assalamualaikum Habib dari Hamidah di Jogja. Habib mau tanya, saya lagi hamil 7 bulan. Kondisi badan saya agak lemah dan mudah lemas. Hmm. Setiap harinya saya butuh air putih yang banyak. Hmm. Kalau di bulan Ramadan saya tidak kuat untuk menjalankan puasa. Saya harus mengganti dengan apa ini, Bib? Terus juga mengkodok atau membayar fitiah. Dan hmm. saya minta doanya Habib semoga saya diberi kemudahan waktu melahirkan insyaallah ya jadi bagi ibu-ibu yang hamil dan juga ibu-ibu yang menyusui ya satu paket itu ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang menyusui di bulan Ramadan jika mereka tidak sanggup untuk melakukan ibadah puasa syariat memberikan keringanan tapi ada apa namanya ada konsekuensi bahwasanya jika dia Intinya jika dia tidak kuat untuk berpuasa bagi ibu-ibu yang hamil dan ibu-ibu yang menyusui, yang pertama kalau dia takut akan keadaan dirinya Bukan atas keadaan janinnya Atau bukan atas keadaan bayinya Atau dia takut karena dirinya dan karena janinnya atau bayinya kalau dia berpuasa Ini dia wajib kodok tanpa fidyah tapi kalau dia takut akan di akan janinnya atau bayinya, kalau saya nyusoni atau saya hamil ini saya berpuasa, badan saya nggak apa-apa, tapi saya takutnya sama janin saya atau sama bayi saya, air susu saya nggak keluar, ya sehingga bayi saya nanti e, sakit atau e, mengalami hal-hal yang tidak baik. Nah dia wajib mengkodok sama membayar fidyah. Tiap hari satu mut tiga perempat kilo beras. Jadi Intinya seperti itu. Nah, kalau yang kasus yang terjadi kepada ibu ibu Hamidah ya, ini hmm. dia takut akan keadaan dirinya, ya, keadaan dirinya. Maka dia wajib mengkodok kalau dia tidak berpuasa, wajib mengkodok diperbolehkan bagi syariat oleh syariat bahwa dia tidak berpuasa dan wajib mengkodok tanpa bayar fidyah, ya tanpa bayar fidyah. Kalau dia takut akan keadaan dirinya, jadi lemos nanti jadi berbahaya buat dirinya. Ini, Allah alam. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Semoga bisa memberi pemahaman kepada Ibunda Hamidah yang ada di Jogja khususnya umumnya buat sahabat-sahabati Al-Hidayah dimanapun Anda berada. Baik sahabat-sahabati masih ditunggu gabungnya untuk sahabat-sahabati yang mau bertanya, yang mau berkonsultasi, yang punya problema seputaran persiapan bulan Ramadan. Ditunggu gabungnya di 02716231151 juga di SMS onlinenya di 085642114111. Baik, kita jeda dulu ke Senandung untuk sambil menunggu sahabat-sahabati yang mau bertanya. Tetap stay tune di 87.6 Radio Al Hidayah Media Dakwah menjalin ukhuwah. Lupakan kesedihan karena kami ada buat sahabat. 87,6 Al Hidayah FM Media dakwah menjalin ukhuwah. Baik, kembali lagi di 87.6 Al-Hidayah FM Media Dakwah Menjalin Ukhwah Masih di kajian on, end, on air dialog pagi bersama guru kita Al-Habib Abu Bakar Fahmi Asegab Bagi sahabat-sahabat semuanya masih ditunggu gabungnya di 0271623151 Juga di SMS-nya di 085642141111 Baik, in, Beb ini ada yang masuk dari ya telepon Langsung saja kita sapa Assalamualaikum Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yeah. Dengan sa sahabat siapa di mana ini? Ini dari Ahmad Sukarjo oh, iya, Sahabat silakan. Ahmad di Sukarjo silahkan Ini tentang dari tema Iya begini habis, saya kan di kampung saya kan, kan seorang muatir, hmm ya heran aja. itu sering saya akhirnya atau yang ya lain ini sudah akhirnya saya belum gitu loh habis karena kalau saya benar itu tepat pada waktunya itu nunggu imamnya itu lama sekali itu apakah ini termasuk orang-orang yang meninggal udah sholat itu yang pertama aku hmm. terus yang kedua apa yang dimaksud dengan sholat pada waktunya itu aku hmm. terima kasih atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk sahabat Ahmad yang ada di Sukoharjo Baik, tadi bertanya Beb seorang muadzin yang dia seorang muadzin yang tepat pada waktunya itu untuk yang lain tempat sudah pada azan. Cuman beliaunya belum azan. Hmm. Sebab nanti kalau tepat waktu menunggu imamnya datang itu lama. lah hmm. itu termasuk menunda sholat yeah. atau tidak gitu. Ya. Hmm, yeah. Terus pertanyaan yang kedua, yang dimaksud sholat pada tempat waktunya itu yang gimana, Dok? Ya. Jadi masalah sholat uh, adzan sesuai dengan waktunya. Adzannya misalnya waktu zuhur jam 12 kurang seperempat adzan di waktu zuhur. Sholatnya mau diselenggarakan nunggu imam seperempat jam tidak ada masalah nunggu imam 20 menit. Terkadang waktunya diundur sebentar itu untuk nunggu jamaah kumpul. Seperti ada satu masjid, dia azan di tengah kota Solo ini dia azannya sesuai dengan waktunya, tapi didirikan sholat duhurnya setiap jam setengah satu bagi orang-orang yang bekerja, yang beraktivitas di mana di sekitar situ, mereka tahu bahwa di masjid tersebut sholatnya jam setengah satu, sholat zuhurnya, sholat asarnya jam setengah empat. Jadi mereka sudah sudah sudah ini sudah punya patokan. Mereka yang bekerja, misalnya begitu selesai istirahat jam 12 mereka bisa makan siang dulu mereka bisa ini begitu jam setengah satu kurang lima mereka menuju ke masjid karena sudah punya patokan itu sebetulnya apa sebetulnya hil untuk memudahkan seseorang hadir sholat jamaah karena waktu duhur itu kan berubah-berubah hmm. kalau di mana <coughs> kalau di Indonesia walaupun berubah biasanya eh, rangkanya hitungannya 40 menit paling awal duhur jam ada yang jam eh, apa jam setengah jam 11 lewat eh, uh, 20 menit sampai jam 12 lewat seperempat kalau musim tertentu sampai terlambat jadi rentangnya 45 50 menit artinya ada perubahan-perubahan waktu jam zuhur maka dari itu sebagian ada satu masjid atau sebagian masjid mereka menetapkan azan sesuai dengan waktu masuknya waktu sholat tetapi untuk sholat berjamaahnya supaya untuk memudahkan jamaah untuk hadir supaya banyak memberikan kesempatan yang memiliki aktivitas mereka e, bisa persiapan menuju ke masjid sehingga jumlah jamaah di masjid itu lebih banyak. Itu ada yang terjadi demikian. Nah, apakah yang dikategorikan dengan e, misalnya seperti yang kasus di masjid tersebut di sholat zuhurnya setengah satu dibilang menunda waktu sholat tidak karena sholat dengan jumlah jamaah yang lebih banyak itu lebih afdol daripada sholat dengan jumlah jamaah yang lebih sedikit. Kalau sekiranya mengundurkan waktu sebentar, tidak keluar dari waktu e, fadilah, waktu utama, waktu utama dari sholat untuk mendapatkan jamaah yang lebih banyak itu lebih afdol ditunggu. Saya kira itu demikian. Jadi misalnya yang terjadi kita berprasangka baik yang terjadi di tempat saudara kita di <clears throat> di mana di Sukoharjo tadi bahwasanya e, <clears throat> imamnya itu uh, keluar atau mengimami mungkin menunggu jamaah jumlahnya banyak memberikan kesempatan dan alangkah baiknya kalau ditentukan misalnya sholatnya jam 12 lewat seperempat jadi orang sekitar tahu oh, jam 12 lewat seperempat sholat ya jadi gitu waktu afdholiyah adalah waktu setelah masuknya adzan adzan adzan masuk waktu sholat digunakan untuk suatu hal-hal yang menunggu datangnya jamaah berwudu, i'tikaf di masjid, masuk sholat sunnah dua rakaat, kemudian menunggu sebentar, kemudian sholat berjamaah. Itu adalah waktu afdal, waktu utama, waktu fadilah disebut bagi orang untuk melakukan sholat berjamaah. Tidak termasuk menunda-nunda waktu sholat. Kalau cuma menunggu imam paling kan menunggu seperempat jam kan gitu untuk mengumpulkan jamaah supaya banyak. Mungkin itu. Allah alam. Yang kedua tadi? Yang kedua yang dimaksud dengan sholat tepat pada waktunya ya, itu, itu tadi ya itu. jadi intinya jadi gini jadi waktu sholat itu misalnya zuhur ya waktu zuhur itu semua diperbolehkan kalau anda keluar dari waktu zuhur anda sholat zuhur misalnya di waktu asar namanya anda sholat kodok mengkodok artinya di luar sholat waktu asar sholat <clears throat> tepat pada waktunya ya ya di, di dijangkar apa rentang waktu sholatnya yang di mana waktu itu. Cuman paling awal ketika dikumandangkan azan persiapan seorang menuju kepada sholat itu adalah waktu yang paling utama dan itu termasuk orang-orang yang mengindahkan panggilan azan. Kalau misalnya dia mengakhirkan sholat yang harusnya dia jalankan dikarenakan ada satu hal yang sangat mendesak yang kalau seumuman ditinggalkan akan menyebabkan misalnya kocar kacir sesuatu ya yang penting tidak keluar dari waktu sholatnya itu yang paling penting atau kalau misalnya kalau dia tidak sholat di awal waktu di tempat di musolanya kantor atau di musolanya ini dia misalnya nanti tenggelam sama kesibukan pasti dia akan lupa sholat ya pasti dia akan tenggelam dengan dengan kesibukan dan pasti dia akan lupa sholat dan pasti dia akan ingat sholat duhurnya waktu asar ketika azan asar wajib bagi dia sholat di musola atau di awal waktu tersebut karena apa dia tahu bahwa kalau dia lupa tidak sholat bareng jamaah bareng rombongan di itu maka dia akan tenggelam dengan kesibukan dan tidak melakukan sholat zuhur yang dilakukan di waktu zuhurnya tersebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Habib atas penjelasan ya dari pertanyaan dari sahabat Ahmad yang ada di Soekarjo semoga bisa memberikan pemahaman bagi sahabat Ahmad khususnya juga umumnya bagi sahabat sahabat di Al-Hidayah dimanapun Anda berada Dilanjut di line SMS ini Habib Ada pertanyaan dari saudara kita Ahsan yang ada di Boyolali. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Saya setiap hari tiga kali selalu menyuntikkan insulin ke tubuh ibu saya yang sakit diabetes, yang tentunya menggunakan alkohol. Apakah alkohol ini najis, Bib? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Ya. Sebetulnya ada perbedaan pendapat antara alkohol yang dimaksud dengan najis atau enggak yang digunakan untuk minuman keras atau khamer. Ada ulama berpendapat bahwa alkohol yang digunakan untuk e, medis itu bukan barang yang najis. Ada yang mengatakan jenisnya beda dengan alkohol yang digunakan untuk minuman keras. Ah, kalau yang alkohol ada juga alkohol yang suci ada yang mengatakan demikian jenis metanol dan segala macam dan e, sifat daripada alkohol yang menguap, sifat dari alkohol yang menguap sehingga memudahkan bagi seseorang setelah selesai menyuntik bisa dibersihkan. Kan kering alkohol itu setelah di <clears throat> apa namanya? setelah nempel di tubuh seseorang dalam keadaan basah terus dia kan menguap. Nah, menguap itu ada yang memberikan pendapat bahwa menguap itu betul-betul menguap ininya, apa namanya? Eh, zat alkoholnya. Jadi tidak ada lagi najis di tubuhnya. Ada yang mengatakan masih tersisa. Kalau mengatakan masih tersisa tinggal diusap dengan air selesai. Maka atau di, di apa di dikerucuk dengan air maka sudah hilang najisnya. Ini kalau dengan pendapat yang mengatakan semua alkohol yang digunakan untuk medis adalah najis. Tapi ada pendapat itu bukan alkohol yang digunakan untuk minuman keras. Wallahu alam, lebih baik kita pakai yang uh, paling selamat ya sudah kita bersihkan saja selesai kita menyuntik. Wallahu alam. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat memberi penjelasan bagi tadi sahabat Asan yang ada di Boyolali. Hmm. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ini Habib dari sahabat Anas yang ada di Seragen. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya apakah di bulan puasa kita tidak boleh membersihkan hidung dan telinga? Atas jawabannya terima kasih Habib. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi yang tidak diperbolehkan ketika kita termasuk membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu yang bernilai zohir ya bernilai zohir ada zatnya ke dalam manfaat maftuh atau rongga-rongga yang ada di tubuh kita rongga di tubuh kita itu apa termasuk hidung mulut telinga kemaluan depan kemaluan belakang itu tidak diperbolehkan selama kita berpuasa masuk sesuatu secara sengaja Nah, kalau seumpama di di zahirnya kayak di hidung itu kan cuma di zohirnya saja. Tidak masuk sampai ke dalam seperti orang e, nyedot air untuk istinsyak sampai masuk ke dalam. Cuma membersihkan itu tidak mengapa. Seperti orang misalnya dia membersih apa namanya e, memasukkan siwak di dalam mulutnya ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Ya itu walaupun setelah masuknya waktu zuhur makruh bagi orang untuk bersiwak di bulan Ramadan karena mengurangi daripada al-khuluf yaitu e, bau daripada orang yang berpuasa di mulutnya. Dalam arti kalau seumpama di zahir hidung dan di zahir di bagian zahirnya yang terlihat dari telinga maka dia tidak tidak dikategorikan memasukkan benda ke dalam rongga sampai masuk ke dalam. Tapi kalau sampai masuk ke dalam misalnya seperti memasukkan cairan, memasukkan air segala macam ke dalam rongga hidung dan telinga ini yang tidak diperbolehkan yang membatalkan puasa. Allah alam. Terima kasih Habib atas penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat Anas yang ada di Sragen. Ke pertanyaan berikutnya ini Habib dari Eh, Assalamualaikum Habib Ku mau tanya pada setiap rokaat Melakukan takbiratul ikhram Boleh ndak Dan pada waktu tahiyatul awal maupun akhir Menggoyang telunjuk Hukumnya apa Habib Terima kasih ya. Tafadhal Assalamualaikum Takbiratul ihram itu adalah takbir yang pertama ketika kita mau masuk ke dalam sholat ya, Takbiratul ihram eh, apa, apa maksudnya takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan sesuatu perbuatan yang membatalkan sholat untuk dilakukan setelah takbir tersebut maka disebut ihram makan dan minum itu diperbolehkan ketika kita sebelum sholat tapi begitu kita takbir maka dilarang kita untuk makan dan minum berbicara kita diperbolehkan sebelum sholat begitu kita takbir maka kita Eh, di, tidak diperkenankan untuk berbicara kecuali kita membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah dan membaca bacaan-bacaan sholat. Jadi takbir takbiratul ihram itu cuman pertama, sedangkan takbir-takbir yang ada di dalam sholat itu sendiri takbir namanya takbir. Nah, itu sunnahnya adalah ketika mau ruku, kemudian i'tidal, kemudian berdiri setelah apa namanya setelah tahiyat e, pertama itu disunahkan untuk takbir. Sedangkan mengangkat tangan maksudnya. Tapi kalau Allahu Akbarnya, lafal takbirnya diucapkan, tapi mengangkat tangannya itu disunahkan ketika mau ruku, ya tidal, kemudian berdiri di antara berdiri setelah tasyahud awal itu disunahkan mengangkat tangan. Sedangkan yang lainnya ketika e, mau sujud kemudian eh, mau duduk di antara dua sujud, kemudian mau sujud yang kedua, kemudian mau eh, tasyahud awal atau mau tasyahud uh, akhir tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Jadi demikian tempat-tempat yang disunahkan untuk kita mengangkat tangan takbir ketika kita melakukan sholat. Sedangkan menggerak-gerakkan telunjuk ketika uh, tasyahud di madhab Imam Syafi'i tidak sunnah tidak sunnah walaupun ada di pendapat madhab lain ada yang mengatakan madhab Imam Ahmad bin Hambal yang mendefinisikan bahwa gerakan telunjuk itu adalah gerakan kalb gerakan hati dia menggerakkan eh, apa namanya ketika mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah seraya antara Eh, telunjuk yang dibuat persaksian bahwa dia bersyahadat sejalan dengan apa yang diucapkan oleh bahasa hati mereka. Tapi di Imam Syafi'i, di madhab Imam Syafi'i yang bersumber kepada hadis Rasulullah SAW, Rasul tidak menggerakkan. Artinya hanya diam, disunahkan agak nunduk. Eh, telunjuknya itu agak menunduk ke bawah. Seraya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau niatnya main-main, menggerak-gerakkan telunjuk niatnya main-main, langsung batal. Kalau niatnya main-main digunakan untuk menggerakkan telunjuk itu maka langsung batal. Nah, kita menggunakan pendapat Imam Syafi'i yang bersumber pada hadis, walaupun di pendapat madhab lain pun juga bersumber kepada hadis, kita memakai pendapat yang kita yakini sebagai pendapat yang asoh yang paling kuat untuk kita lakukan. Jadi menggerak-gerakkan tidak sunnah menurut kita, eh, kita eh, lebih baik telunjuknya sukun nantinya diam menuju ke bawah seraya kita khusyuk ketika kita mengucapkan kalimat tasyahud uh, untuk persaksian ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Semoga bisa memberi pencerahan, memberi bahan renungan bagi kita semua, khususnya tadi sahabat yang bertanya di via SMS. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kita jeda dulu ke Senandung. Bagi sahabat-sahabat di Al Hidayah dimanapun anda berada masih ditunggu gabungnya di via telepon di 0271623151 juga di SMS online-nya di 085642141111.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 Syarat pendaftaran usia 5 sampai dengan 13 tahun atau usia sekolah SD sampai dengan SMP dari seluruh peserta akan diambil juara 1, 2, dan 3 yang akan mendapatkan piala dan bingkisan dari Radio Al-Hidayah dan akan diumumkan pada acara Buka Bersama Al-Hidayah. Untuk informasi, hubungi 085 867 778 866 audisi Mubalek Cilik Al-Hidayah, mengaji, berbagi, dan saatnya beraksi. Dan, dan saatnya, saatnya beraksi. beraksi. Lupakan kesedihan karena kami ada buat sahabat. 87,6 Al Hidayah FM Media dakwah menjalin ukhuwah. Kembali lagi di 87.6 Al-Hidayah FM Media Dakwah Menjalin Ukhuwah Masih di kajian on air dialog pagi Sirah Nabawiyah yang mengambil tema menyambut bulan persiapan menyambut bulan Ramadan. Masih bersama guru kita Al-Habib Abu Bakar Fahmi Asegaf Baik Habib karena waktunya juga sangat mepet Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ini dari sahabat kita yang ada di di Ungaran Mau bertanya Beb Ini saya itu punya hutang apa hutang puasa yang nyampe bulan Syakban ini belum bisa kesahur. Terus nyampe bulan Ramadan juga belum bisa karena lupa. Terus hukumnya karena untuk apa itu belum bisa menyaur yang hutang dulu tapi sudah masuk di bulan Ramadan yang ini hukumnya gimana gitu. Ya. Ya, jadi bagi orang yang belum sempat membayar hutang puasanya sehingga bertemu dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya maka kewajiban atas kodok puasanya tetap ada Cuma dia juga tambah membayar vidya per hari puasa yang tidak sempat terbayar dia membayar satu mut beras satu mut itu <clears throat> kurang lebihnya 750 gram atau 3 per 4 kilo beras 3 per 4 kilo beras ada yang mengatakan 700 atau apa 700 gram ada yang mengatakan 600 gram cuman kita lebih aman 750 atau 3 per 4 kilo misalnya hutang puasanya 10 hari tahun kemarin belum sempat kebayar maka sudah masuk Ramadan tahun ini maka setelah hari raya nanti dia masih punya hutang 10 Ramadan yang dulu sebelum Ramadan yang dulu ditambah fitiah 3 per 4 kg beras kali 10 berarti tujuh setengah kilo beras disodakohkan kepada fakir miskin karena tidak bisa membayar utang di tahun di mana dia harus menggodoknya Jadi demikian bagi orang yang tidak sempat membayar jika didapati bulan Ramadan telah masuk baginya di tahun tersebut. Wallahu alam. Terima kasih Habib atas jawabannya. Semoga bisa memberi penjelasan tadi sahabat yang ada di Ungaran. Dilanjut lagi Habib ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Son Haji dari Jumapolo mau nanya bagaimana hukumnya bersiwak pada sholat sunnah. Apakah dapat pahala Habib Sukron? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bersiwak di sholat sunnah, sholat wajib semua sunnah bagus. Mau membaca Al-Quran bersiwak, mau khutbah bersiwak, termasuk hal-hal yang disunnahkan Rasulullah SAW Nabi besar Muhammad SAW selalu bersiwak ketika beliau mau melakukan sholat tidak peduli sholat sunnah ataupun sholat wajib mau membaca tilawatul Quran membaca hal apa kalamullah bersiwak satu hal yang mau khutbah Jum'ah bersiwak satu hal yang sunnah jadi tidak dibedakan antara sholat sunnah atau sholat wajib bahkan di tilawatul Quran mau membaca Al-Quran pun bersiwak adalah satu hal yang baik Allah Baik, terima kasih Bib. Kita lanjutkan kembali ke pertanyaan berikutnya. Ini yang ada di fanpage ini Habib. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, yang pertama apa hukumnya mengkonsumsi obat untuk menunda haid agar dapat berpuasa full di bulan Ramadan? Terus yang kedua, apabila saya punya hutang puasa enam kali tetapi saya baru mengkodok tiga kali tapi seingat saya, saya sudah mengkodok lima kali dan kurang satu kali Tapi seharusnya kurang tiga kali Apa yang harus saya lakukan jika seperti itu Habib? Hmm. Mohon penjelasannya Terus untuk pertanyaan yang ketiga Ini tadi tiga pertanyaan ini Habib. hmm. Apa hukumnya berkumur saat berpuasa dan bagaimana dengan berkumur saat wudhu? Sukron, terima kasih Habib ya. atas penjelasannya Tafadal Ya, yang pertama adalah be, apa tadi? Mengkonsumsi obat untuk nah, menunda haid. Mengkonsumsi obat untuk menunda haid. Jadi gini hukumnya fikih itu hukum zahir. Fikih tidak bicara yang di belakangnya. Dia tidak keluar darah haidnya karena mengkonsumsi obat atau apapun itu selama tidak keluar darah haidnya wajib bagi dia berpuasa. <clears throat> Boleh nggak di fikih mengkonsumsi obat untuk menunda haid? Fikih tidak bicara itu. Tapi kalau bicaranya misalnya itu membahayakan bagi keadaan seseorang, ya lebih baik dia tidak mengkonsumsi. Nah, tapi kalau semua keadaan darurat, di mana misalnya kalau dia berpuasa Ramadan, kalau pakai libur head, dia tidak apa namanya tidak sanggup membayarnya di luar bulan Ramadan karena dia bisanya langsung 30 hari. Kalau pakai diputus-putus tidak sanggup. Daripada tidak kebayar, dia tahu kemungkinan tidak kebayar, ya mungkin itu solusi. Yang jelas berapa banyak orang mengkonsumsi e, obat penunda head menunda menstruasi, tapi ternyata keluar juga menstruasinya, malah tidak teratur keadaannya. Kalau menurut saran saya, ya ikuti aja apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada Ah, anak cucu Hawa yaitu wanita bahwasanya memang haid itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah kepada seorang wanita. Saya kira itu fikih berbicaranya tidak melihat bagaimana mengkonsumsinya. Yang penting obat itu obat halal dari barang yang tidak najis sehingga mengakibatkan tidak keluar darahnya haid ya wajib bagi dia berpuasa. Misalnya karena minum obat itu dia tidak haid selama sebulan, ya sudah dia sebulan penuh berpuasa tidak ada tanggungan ya untuk membayar puasa karena dia ada head di bulan itu. Saya kira demikian Allah alam. <clears throat> Terus yang, yang kedua, kedua masalah uh, mengkodok puasa. Oh ya, ya itu kita juga bingung. Jadi dia kodoknya tiga atau lima yang sudah dibayar. Tapi kalau saya sarankan ambil yang terkecil. Kan itu kan yang lima itu sudah kebayar lima menurut perasaan saya kan tidak yakin kalau sesuatu yang tidak yakin, ambil yang yakin. Yang yakin utangnya masih kurang 6. Yang yakin sudah kebayar 3, tapi perasaan baru saya sudah bayar saya bayar 5. Kan yang 5 ini masih tidak yakin. Ambil yang kecil aja 3, berarti masih belum kebayar 3. Nah, kalau belum bayar tiga, misalnya nanti oh iya ternyata sudah saya bayar lima. ya sudah duanya jadi puasa sunnah. Membayar jadi pahala puasa sunnah. Jadi demikian ambil yang kalau ragu ambil yang yakin Yang yakin pasti yang terkecil Sudah bayar tiga Itu aja Jadi uh, yang belum kebayar Tiga sehingga nanti <clears throat> Mengkodoknya adalah mengkodok Tiga hari atas ketertinggalan puasanya Di bulan Ramadan yang lalu Wallahualam Kemudian yang ketiga apa hukum berkumur saat ya. berpuasa? Ya, ya berkumur saat berpuasa sunnah selama tidak lebih dari jumlah kesunahannya. Jadi sunnahnya berkumur tiga kali dan tidak <clears throat> apa ilagor gharghar artinya sampai dimasukkan di di bagian belakang. Nah, jadi terus kemudian di, di apa di, di dikeluarkan airnya sebersih bersihnya itu sampai tiga kali kalau empat kali maka itu tidak sunnah dan justru makruh dan kalau kemasukan sedikit saja langsung batal. Tapi kalau tiga kali bagian dari sunnahnya dan dia tidak apa namanya sengaja dengan berkumur itu untuk mengambil keuntungan dengan sisa dari air kumur untuk dijadikan uh, uh, apa namanya uh, suatu air yang masuk di dalam rongga tenggorokannya maka sunnah tidak masalah bagi seorang berpuasa untuk berkumur asar tidak dimasukkan di mana di bagian belakang seperti orang berkumur dengan menengadahkan kepala ke, ke menghadap ke, ke langit jadi berkumurnya tetap menunduk ke bawah seperti orang sedang berwudhu di depannya keran seperti itu sunnah tiga kali tidak boleh lebih dari tiga kali wallahu alam Baik, terima kasih Habib atas pertanyaannya. Semoga Tadi pertanyaan dari sahabat sahabat di ahli hidayah tadi bisa memberi memberi apa itu penjelasan bagi kita semua juga bisa menjadi bahan tafakur untuk sahabat-sahabat di ahli hidayah dimanapun anda berada. Satu pertanyaan lagi Habib nanti ditutup dengan doa sekalian. Assalamualaikum ya Habib. Dari Bapak Ehuda di Sukoharjo, apakah boleh mandi junub di kamar yang ada WC-nya yang berukuran eh, yang berapa ukuran bak mandinya. Hmm. Terima kasih Habib atas penjelasannya. Assalamualaikum. Tafadhal Habib. Iya, mandi junub dimanapun boleh asal eh, mengalirkan air ya. Mengalirkan air di bagian seluruh anggota tubuh, di kulit seluruh tubuh tanpa terkecuali. Dimanapun di kamar mandi ada WC-nya, ada jambannya, tidak ada klosetnya, ada klosetnya di misalnya di sungai, di laut, di apa namanya di tengah hutan misalnya ada air misalnya itu dimanapun boleh tidak ada pembatasan di yang berkloset dan segala macam kemudian eh, syarat daripada mandi wajib adalah mengalirkan air airnya tentu air yang tohur air yang suci dan mensucikan bukan air yang mustakmal yang telah dipakai yang dipakai untuk bersuci air mustakmal itu tidak bisa mensucikan seseorang karena dia sudah dipakai untuk bersuci air bekas air wudhu yang jumlahnya kurang dari dua kullah dua kullah 218 liter <clears throat> ukurannya jadi kalau dihitung itu Eh, tinggi bak katanya 80 kali 80 kali 80 itu misalnya air mustakmal terkumpul di situ masih menjadi air tohur air yang suci mensucikan tapi kalau kurang dari jumlah dua kullah 218 liter maka air yang terkumpul itu menjadi air mustakmal dan tidak bisa digunakan untuk e, eh, berwudu ataupun mandi besar atau mandi junub <clears throat> disarankan <clears throat> menggunakan pancuran kalau mandi junub itu karena sudah pasti airnya mengalir dari uh, atas. Tapi kalau tidak ada memakai gayung, pakai apa? gayung hmm. untuk mandi dan kita tahu bahwa air itu bukan air mustamal, air suci, air tohur. Kita gunakan dengan gerucuk kepala kita dari kepala dari kepala sampai ke kaki, tidak ada bagian tubuh yang tidak terkena. Bahkan termasuk jika seseorang memiliki jenggot yang lebat, kulit di di balik jenggotnya atau di balik kumisnya atau di balik rambutnya semua harus kena untuk bandi wajib. Jadi tidak ada masalah e, di tempat yang demikian seperti yang disesuaikan pertanyaan tadi. Mudah-mudahan <clears throat> Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita di kesempatan kali ini. Amin. Allah berikan persiapan sebaik-baiknya bagi kita menyambut bulan suci Ramadan Amin. dengan iman dan wahtisaban dengan keimanan, dengan keyakinan, dengan eh, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala kita sambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ala hadiniya wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. عليك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين Baik, terima kasih Habib atas apa yang disampaikan juga atas penjelasannya kepada kita semua sahabat sahabati Al-Hidayah dimanapun Anda berada Semoga apa yang Habib sampaikan bisa menjadi tarbiyah bagi kita semua Juga bisa menjadi bahan tafakur dan juga bahan tadabur Sebagai bekal kita untuk menyambut bulan suci Ramadan Sehingga siap zahiran wabatinan menghadapi bulan Ramadan bisa menambah amal ilmu serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya tuntas sudah kebersamaan sahabat Arul menemani sahabat sahabat di Al-Hidah dimanapun Anda berada di kajian on air dialog pagi Sirah Nabawiyah yang mengambil tema persiapan menyambut bulan Ramadan bersama guru kita Al-Habib Abu Bakar Fahmi Asegaf. Akhirnya dari kabin siar Gria Al-Hidayah lantai 3 Jalan Insinyur Soekarno nomor 38 Solo Baru Sahabat Arul pamit undur diri Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwami thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh